yang mudah-mudahan rezeki itu menjadi rezeki yang halal berkah manfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang datang di tempat ini maupun yang mendengarkan acara ini mereka semuanya mendapatkan bagian-bagian apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Yang karenanya kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan insya Allah kita selalu baik dan selalu bisa mengikuti beliau manusia terbaik. Kita bersyukur di pagi hari ini beberapa hari yang lalu pimpinan Carrefour kita yang ada di Pabelan ini Pak Yohanes dan rombongan datang ke rumah bersama Ustadz Sony. Habib, kapan bisa kita sama-sama mengadakan acara di Carrefour Pabelan? Golek-golek tanggal aku dok tanggal yang mubeng golek tanggal. Minggu berikutnya saya bilang minggu ini minggu ini minggu penuh kabeh <clears throat> delala pas dino minggu. Dan ini adanya longgar tanggal 15. Padahal waktu cuma tinggal tiga hari atau tinggal berapa hari, empat hari atau tiga hari. Saya tanya siap-siap ya Nek siap saya pulang nanti dari tempat Mbah Maimun Zubair. Saya nanti paginya insya Allah acara di Carrefour. Alhamdulillah Pagi ini kita masih bisa berjumpa bersama-sama di tempat ini Alhamdulillah setiap ahad waktu Akan diadakan di tempat ini okay. Pembukaan ini tidak men, tidak mengikuti wakil ini Pokoknya yang penting buka sik Lanjutannya ke wakil okay. Alhamdulillah Dan mereka wonten guru-guru besar kita Ustadz Bayudowi Ustadz Sony dan para ustadz yang lain mereka-mereka adalah guru-guru kita semuanya wong hebat-hebat lah di tempat ini Alhamdulillah jenengan Masya Allah sakit kembang oleh para guru-guru nah dengan kumpulnya dengan ustadz dan guru ini insya Allah datus berkah dunia akhirat Sak dereng dausiah monggo sarang-sarang mengumandangkan solawat rumiyin. Kajenge rada anget. Si subhanallah karbur suruh ki ora panas-panas sih. E. Nek sing kono ki jam setengah wis matahari lima heran. Solo baru. Iki rada sejuk iki. Alhamdulillah. Lumayan enek teh, <laughs> enek tadenge ngene sithik. Dan ini mudah-mudahan ya ditiru sama sana ya enek teh denge sithik lah. Ngono. Mosok. Alhamdulillah Pak Komari juga ada di sini polisi sing melu solawatan terus <laughs> ya ini dinese solawat barang nih Pak Komar ini Masya Allah Bapak Camat kita yang luar biasa selalu menghadiri dan mengikuti acara-acara solawat dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat ini dan para kiai Alhamdulillah mari kita sama-sama melantunkan solawat kisah Rasul راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو معاني أحمد طريق النور يبدو بمعالي أبدي في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نما أيغنا أمنا إذندنا عبد المطلب ككينا Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta Bernasab mulia dari Quraisy ternama Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka sang rasul yang penusuka duka oh penusuka duka oh penusuka duka dua bulan di kandungan wafat yang andanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya Sesuai adat yang ada Disusui halimah Enam tahun usianya Wafat ibu tercinta. Rasul yang penuh suka duka Oh penuh suka duka Oh penuh suka duka Delapan tahun usia kakek meninggal kenyangan Abu Talib pun menjaga paman paling mendapatkan risalah Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka بنو سكانها راحتي akhir niki kata yang ingkang ngeluh. Mengeluh, Habib, saya ini berdoa kok doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Kula donga kok donga kula iki dereng dikabulke Gusti Allah. Kula donga, Habib, wis nganti duwer kula ini Putra-putri kula kali luar biasa. Kulon ndonga Bib, subhanallah pun dungo macam-macam kulon kita sih dihina di sana sini. Nah dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah wa wa karramallahu wajhah. Man ja'ala al-halala qutan ujibat dawatuh. Niku. Tata sebab napa jenengan sedaya niki ndonga kok yo angel men ora ora kabul-kabul. Sebabe napa? Di antara sebab adalah makan barang yang haram. Niku nang kunci niki. Barang siapa yang memakan hasil halal, insya Allah dungone mustajab. Nego, kan kunci tak? Lah berarti jenengan oh berarti saya ini salah. Wong saya itu dana saya untuk kerja itu dari rentenir. Mau ndonga iso kabel sekondi ya orang kabel kabel Wong doa saya ini mau ndonga mbok tahajud nganti benjut nilai gitu batu Batuke ini Arab dongo mbok nangis kaya apa tetep orang kabul wong sing mbok pangan haram. Kalau kabel itu pun kabelnya istidrat diujo karo sing kuwasa. Kunci kata Sayyidina Ali, kalau kamu ingin dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala atas ridho Allah, makanlah atau carilah harta yang halal. Duh, harta halal termasuk salah satunya tadi ngabulke dungo. Wa hasunat sariratu dikatakan wa kamulat muru'atu. Sempurna pula kesatria. Jadi manusia yang makan halal itu di wajah orang lain itu masya Allah ketok wibawa. Wong nek sing mengtingali orang-orang yang makan haram-haram itu wajah naudzubillah min dalik. Makanya sampai digambarkan kaya tikus. Ini tikus nyokot duit satu sebulan. <laughs> Korupsi-korupsi. Wajahnya pun tidak menyenangkan kewibawaan hilang, kesatriaannya hilang. Karena apa yang dimakan haram. Ini orang percaya coba sih mangano haram ngapusi rono ngapusi rene. gok pangan utang orang bayar pangan itu haram termasuk. Orang punya hutang tidak bayar itu. Itu termasuk makan barang yang haram. Jangan dianggap itu utang itu gampang. Aku utang gampang lo bayar orang bayar karepku lah. Yang penting aku lah utang karo kono to. Pak Yohanes wonge api, wonge loman, jadi tak utangnya gampang orang bayar. Pak minta maaf ya, saya tidak bisa bayar sementara. Sementara tapi puluhan tahun ini orang sementara, orang niat bayar sementara. Ya, dikatakan begitu. Terus dikatakan eh, orang yang memakan barang yang halal mudah menitikkan air mata. Wong kuwi nek mangan halal, mudah menitikkan air mata itu bukan gara-gara duwe utang. Sedih atas keadaan dirinya yang belum meningkat iman dan takwanya. Bukan sedih ditinggal pacar. Wah, alhamdulillah Beb, berarti saya termasuk wong sing mangan halal. Nangisan kula Beb. Wong nangis mungkin ora nangis gara-gara Gusti Allah. Wong nangis mungkin nangis gara-gara pacarmu ucel ngono. Nangis kuwi gara-gara kowe ora bayar-bayar utang. Tapi ya ora apa-apa, lumayan wong donga karo nangis ki luwih apik timbang donga karo guyu. Saya lihat orang-orang yang solawatan sekarang kan lucu tuh. Wong solawatan ini donga malah joget. Lah lucu. Misalnya uh, ya ya Rabbi ya alimal hal ilaik wajjahtul amal. Begitu donga ya Allah, ngopo? Mesti niat dengan keadaan yang khusyuk, yang sedih. Lah itu jenis disesuaikan. Kalau gosidahnya itu gosidah yang menggembirakan, ayo gembira. Gosidahnya itu gosidah yang sedih, ayo sedih Oh no. okay. Di sini orang kalau makan harta yang halal, hatinya itu gampang luluh, sedih. Nek masya Allah. nangis. Nah itu ciri-ciri wong sing mangan halal. Satu tadi nek kepingin dungane mustajab mangan no sing halal. Zaman dahulu para ulama <clears throat> Al-Imam Syafi'i <clears throat> guru ibunda Imam Syafi'i ibunda daripada uh, eh, Syekhna Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhum beliau ini kalau dongon, dongone langsung dadi Lawa saiki ndonga subhanallah munggah rono neng Mekah tekan Mekah ndonga nangis-nangis jandul neng Multazam ngono iki. Ora kabel-kabel ya Bapak. Le Multazam ya mudeng lalahku kowe meneng Ngambung Hajarul Aswad ping 1 buayane disosrok ngono kuwi. Kowe meneh. Lah wong kaya ngene arep umroh arep haji terus ngopo? Urusanmu karo Gusti Allah ora mbok bereske. pangananmu panganan haram bendino arep neng umroh percuma ada satu cerita ada satu orang mau berangkat haji ditanya oleh satu ulama Mas jenengan ajeng haji ajeng apa jenengan pados ridho Allah oh pados pun Gusti Allah nggih ngoten Mas ngene baik kowe ora sehadoh-hadoh neng Mekah, kowe tak jamin angsal ridho Allah. Dapat ridhonya Allah. Mau kamu? Oh ya mau, mau. Apa itu? Harta yang akan kamu pakai untuk berangkat haji, bayar no utang tonggomu. Tetangga kamu punya hutang, dia sudah pernah haji ini. Ini sudah pernah melakukan haji sekali, haji wajib kita, Ini yang sunah-sunah ini. Kamu mencari ridho, bayarno utang tonggomu wong pira kuwi lunasono utange, insyaallah kamu diridhoi Allah ganjaranmu kaya haji dan umroh yang diterima. Pripun Mas? Oh ya, saya pikir-pikir dulu. Nah. Mulai wong babelan. Saya pikir gayane salat istikharah. <laughs> Istikharah wong saiki kadang-kadang akeh nipune. -kadang Istikharah yang sudah dijelaskan sama Allah masih ditipu. Waktu isi dia pulang balik, Pak Ustadz ngapun dan saya kira hati saya itu lebih suka untuk berangkat haji daripada saya sumbangkan. Oh ya wes berarti harta kamu itu bukan harta yang halal. Wong kene dedet sing halal, ditokke nggon jalan sing halal, dia pasti akan menjalankannya. Lah wong saiki kan ngono haji ping Sewu tanggane melarat. Haji ping Sewu dulure melarat. Haji ping pirang ewu <laughs> kabeh melarat. Lah ndak manfaat. Lebih manfaat kita untuk orang-orang yang lebih dekat kepada kita. Harta yang halal gampang ditokke denggon halal. Harta yang haram gampang dikeluarkan untuk haram. Contoh, orang kalau mendapatkan hasil harta dari haram itu kalau dijak urusan bongsoseng sing haram mesti cepet urunane. Kalau tidak percaya mangcek cek dan dicek awak kulo piambak ngoten mawon. Saya tak menggolek sing haram kok kira-kira gue bantu masjid orang mungkin. Nanti buat apa? Ya pesta bersama malam minggu. Ya tuh happy happy, apalagi habis ini kan happy new year. Nah ya. Edan-edanan ngenteni jam jam rolas ini padahal jam ini mbok muter terus bila yang muter ora pernah mbok ini mbok entekno salat tahajud mulai Grun teng wah iki waktu tahajud ngono tengok perpindahan tahun mbok kira kowe iki seneng apa pindah tahun ini tambah harap mati kowe tambah tahun tambah cedak kubur arep malani malaikat Israel kowe iki kok malah ngono pesta-pesta dua dua dua Allah Allah Trompetan barang aja kayak wong edan. Edan itu cukup. apa itu cukup jadi wong edan suwi. saya tinggal sisa-sisa umur ki dadi marah waras yang yang gitu didondolke. Boleh gembira, boleh semenjak kegembiraan itu mempunyai aturan. Lah wong-wong sing hartanya yang haram itu tadi kalau dijak happy new year cepet. Ayo mas kita urunan gendul lima lima. Iya siap. sing paling kere nganti sing paling sugih padha edane soalé haram sing kere apa ora iso tuku anu tukune cium bekonang gayane kaya wong sugih-sugih gayane anggo dasi kupu-kupu barang kurang ajar kere-kere ngono terus nganggo selop ini apa adah berwater lho nggo mata kuwi lho ini ini slokin aji <laughs> dokok lima nu cerucu mari cening Iya. Wong papilan, lu mending nek kowe ganteng elek, ngono lho. Rusak. lu nek ganteng rusak iki jek akeh sing golek ngono lho. Elek rusak iki sing golek sapa pitik nonton pegah. Ki wong dite iki. Eh lanang-lanang kepek kaya ngene. <laughs> Pitik iki alah apa? Karo mlengos ngono pitik. Subhanallah. Harta yang halal insyaallah keluarnya halal. Kalau dikeluarkan di tempat yang haram saya yakin orang itu mikir aku coba ya. Kadang kita ini begini, saya mencari harta dengan kerja yang luar biasa. misalnya kulit bangunan menek wit menek ngene gendeng Harta dapat saya satu hari mungkin 50 ribu Itu kira-kira nek nggo tuku jiwa rada mikir Karena ini halal. Harusnya hari saya paling nanti apa? Mikiri anak bojoku tak panganan panganane Ini halal. Tapi nek harta yang haram tadi, kok menek gedeng medeng tetep dugune bangsa sing edan-edanane nggih. Kita lanjut untuk apa namanya syairnya apa kalam Habib Ali nanti, ah, kalam uh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ah, kita lanjutkan dulu dengan kesidahan. Ingat kalau kepingin doanya mustajab, mangano harta sing halal. Sampaikan kepada suami-suami. Tidak mungkin akan menjadi suami yang beres dunia dan akhirat kecuali istri yang solehah yang akan menggiring suami tersebut. Contohnya piye? Istri aja kakean nuntut barang-barang sing ora iso, ngono lho. Mas, tolong Mas tanggoku kuwi Kalung iki masyaallah kaya rantene Firaun, Mas. Gede-gede glandong ini. Mbok tulung awake dhewe ora ketang ranting ini semut ora masalah to Mas, golekno. Akhirnya ini tiap hari dicekoki bahasa seperti itu. Mau tidak mau metu ya golek proyek. Piye carane iso nyolong supaya istri tidak hmm, al ngocehu wal ngocehat niki. Paham? Akhirnya si suami itu nanti iya, setelah nyolong kecekel KPK. Adalah. Baru suami istrinya saya turut berduka atas terpegangnya Allah apa berduka apa kowe iki berduka apa gara-gara kowe iki lho sing rusak. Tadi seorang istri yang solehah, wahai suamiku, aku tidak menginginkan engkau datang dari luar ke rumah ini membawa harta yang haram. Walaupun kamu tidak mendapatkan satu rupiah pun tidak masalah. Yang penting kamu datang dalam keadaan sehat dan tetap cinta dan sayang kepadaku. Nyenengke. Ngono wong wedok iki ngono kuwi. Istilahe apa enek kuwi gayane keplok-keplok bareng. Ora enak apa ya Mas, tolong to Mosok mangan pendina gon puhang kuhung puhang kuhung terus ya mbak pisan-pisan kaya wong sukih lho Mas. Mangan dodo mentok ngono apa Ya mentoke sik dodone keri iku gampang. Ya alhamdulillah ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu yang di sini dan yang mendengarkan acara ini semuanya soleha. Kunci kesuksesan seorang suami adalah mar'atun soleha, istri yang soleha. Kunci kesuksesan anak-anak adalah ibunda, ibu yang soleha. Itu. jadi kalau jadi ibu rumah tangga, tadi ibu rumah tangga yang mencetak anak sing soleh, soleh akui. Ah Aja ibu rumah tangga yang bongsong ributi terus. Maaf maaf. Ibu rumah tangga yang mencetak anak-anak soleh, ah mang tingali. Bagaimana Al Syekh Abdul Qadir Jilani? Waktu ingin mencari ilmu, ibunya cuma pesan satu, hei anakku, dadi wong sing jujur. Kuwi ibu soleha. Tapi nek ibu soleh sing saiki ibu-ibu model anyar iki, nak, kowe arep golek ilmu anti-anti ya. Kowe kudu dadi wong sing pinter. Kowe kok pinter nek wis pinter iso nyambut gawe, nek wis iso nyambut gawe kowe golek duit sing akeh, ibu ibumu tulungen ya, nak. Kuwi wasiatnya. Tidak wasiat untuk menjadi orang yang baik dan jujur, tapi wasiatnya golek oh, duit. Akhirnya jadinya anak-anak itu kalau tidak dapat duit ya maling naik. Oke, hati-hati ibu yang baik dan anak yang baik, bagaimana caranya ah, dan istri yang baik. Ciptakan rumah-rumah tangga, rumah tangga yang baik. Sebagai bapak, berilah nafkah kepada istri dan anak dari harta yang halal. Seandainya saat ini masih banyak orang yang hutang dengan renten, hutang dengan istilahnya hal-hal yang akan membungakan duit, insya Allah didongakan kajengi, insya Allah lunas kabeh sakit melunasi hutangnya, dan insya Allah nantinya tidak utang dan justru nantinya bisa membantu saudara yang lain. Amin ya rabbal alamin. Padang bulan padangi Mbulani. Sing awe, awe, awe, awe, patang bulan, awe, awe, awe, awe, sore. ali kanggo seko teko sore kene tati tali kanggo seko teko sore Allahumma بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله lamun wong tuwa lamun wong tuwa kliru ngintine alamat bakal alamat bakal ketemu ringine lamun wong tuwa lamun wong tuwa kliru ingin pilih aman lamal bakal alamat bakal kecun bumine wong tuwa kundur dengar so pengiran anak bujune rame-rame rebutan warisan Padang bulan padange kaya rina Tembulane eh sing nyawi awe Gelengake aja padha tur sore kene tak critani kanggo sepa mengko sore Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك إلهي Jangan kampung Quran Jangan kudutan Esok-esok Eh loro ramalan Gambar kucing Dikira gambar macan Pengen diputar Matawa kita Kurang puas Loro ramalan wong Ikan ditakonen Kang ditakoni Kodo guyu cekakaan Jepul kang takon Eh wis ketularan Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin اللهم صل محمد ملك إلهي ليري لير ليري لير تندور sorejo إلى هدي رسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله لأهل البدر إلهي سلم الأمة ومن ومن أمة بأهل البدر lanjut lagi apa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Barang siapa yang memberi atau mencari hartanya dengan cara yang halal Tadi diantaranya doanya mustajab Kewibawaannya timbul ya. Dan insya Allah pribadinya akan menjadi pribadi yang baik Mudah menitikkan air mata luhur ucapannya. Wong nek panganane halal, nek ngomong yo ya nyenengke. Tapi nek wong sing bangsa manganane haram, nang tingali misuh-misuh terus. Itu ciri setiap orang yang mendapatkan atau memakan sesuatu yang halal dia akan berucap ucapannya mesti indah. Orang yang menghasilkan apa yang dihasilkannya itu halal, dia akan membuat orang yang lain itu tertarik karena ucapan orang tersebut. Ya. Tercapai cita-citanya kata Sina Ali. Wong sing halal kuwi apa sing dadi hajat mesti tercapai. Halal ini ya cara mencarinya, hasilnya, semua itu harus kutu halal. Misalnya misal pembajak pembajaknya Sing bajak CD-nya Habib Zain itu halal. Saya tidak mengatakan haram, halal. Tapi tidak toyib gitu <laughs> orang mungkin tak haram ke orang mungkin. Saya ridho dibajak CD saya. Ridho. Halal. Cuman corone sing bajak berarti orang api. Menurut Pak Hasilnya halal. Apa meneh arep mbok basak-basaken. Arep ngelek-ngelek Habib Syekh elek halal ridho ora apa Sing penting carane kuwi sing elek. Nek ngelek-ngelek eh, halal. Arab iri karo orang silakan orang apa Hal ridho. Halal. Cuman carane sing elek. Lah jadi carane kuwi nek golek sing halal, carane ya sing apik. Aja hasilnya tok sing halal, Ya, corone sing elek, jangan. Semuanya dengan cara yang halal. Kalau kita mencari dengan semua yang halal, keluhuran itu kita akan dapatkan. Tidak ada orang akan menjadi baik semenjak dia itu ngelek-ngelek wong dia orang ini Paham ya? Jadi kalau hasilnya halal itu insyaallah kabeh sak lambene iki ngomong ya api. Iya. Terus dikatakan juga husnul khotimah meninggalnya wong nek golek sing halal. Wong nek halal kuwi meninggalnya pasti husnul khotimah. Kenapa? Yang diucapkan ya, yang diminta, yang dilakukan semuanya baik, mesti husnul khotimah. Tapi wong sing elek, naudzubillah min dzalik. Arep mati ki eling gendul. Arep mati ki eling wong sing nganyelke kuwi. Sapa mbiyen sing anu aku? Itu arep mati. Arep naza itu ora la ilaha illallah malah mikir wong edan-edan. Kenapa? Hasilnya haram. Kelakuannya haram. Di samping itu juga barang yang halal membuat suci keturunannya. Loh. Hasil yang halal nanti akan mengeluarkan anak-anak yang genah, anak-anak sing waras, anak-anak sing soleh solehah itu semua dari hasil yang halal. Kok bisa Beb? Hubungannya apa halal ini sama ini? Pernah terjadi di zaman Rasulullah? Ada satu orang itu lewat pulang dari pengajian Rasulullah. Ada wit kurma gandul. buah manteng. Dan jenengnya menungso metil pangan dik siji. Mulai ning Kumpul karo bujuni. Subhanallah, saat itu si anak hasilku di pengajian Rasulullah pencolotan warano rene Rasulullah mengatakan ini anak haram. Lah bapaknya ada di situ. Bapak yo iya, kaget baik itu jojo bujuku ini selingkuh. Lah wong lanang kan senenge nyalah kesek to. Wong lanang iki hobine nyalah kesek Padahal pelaku juga kadang wong lanang iki yo ya pelaku padha wae. nyalah ke bojo selingkuh wong lanang yo ya mainan lor ngidul. Gaya tok bibinan ngalor ngidul kirim-kiriman foto padha wae, Dron. Lah, akhirnya si lanang tapi ini bukan yang ini, ini lanang zaman saat ini lho maksudnya. Makanya HP itu nih dipakai di HP, ya HP ini kita pakai jadi maksiat, di ya maksiat tok HP setan iblis HP. Biar ki arep arep rusak itu rada angel. Nek arep telepon pacar kita dadak neng wartel sik. Arep telepon neng omah ketika ketemuan bojo to. Neng wartel delik begini ngempis ya, mana? Halo sayang ini. Ya iso telepon. <laughs> Neng BC karo halo-halo karo ini. Halo sayang, lo kok suara kamu menggema? Iya ini saya diadu di lapangan. Lapangan nopo? Suara kamu kok indah ya betul dalam keadaan yang indah juga. Dua Blodok neng kono ini kok indah. Makanya HP itu kalau dipakai yang api ya jadi api, nih dipakai elek ya jadi elek, tergantung penggunanya. Ya. Kembali apa mau ceritanya apa mau Akhirnya itu Rasulullah lihat anak iki anak haram. Si bapak itu tadi wah iki bojoku tak paranane sik, mulai sik. Hu. Jujur, jujur. Jujur apa to Jujur iki Rasulullah sing ngomong, kowe mesti lho aja nuduh to Sumprit saya ini tidak berbuat sesuatu seperti itu. Mosok. Nggih, Mas. Lah kok Rasulullah mengatakan gitu? Akhirnya lapor sama Rasulullah lagi. Ya Rasulullah. Anak yang kau katakan anak haram itu anak saya Rasulullah. Di mana haramnya? Istri saya tidak selingkuh ini tidak. Oh kata Rasulullah. Ya Rab, kembalikan pikiran wong iki kira-kira 10 tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu. Eling nek iya bar pengajian aku mbiyen metik kurma. Tak pangan siji lho siji. Kumpul bojo Lah kata Rasulullah kuwi gara-gara kuwi anakmu dadi celutak kaya ngene iki. Kurma siji jron. Lah iki piye nek sak miliar rong terus anaknya ora dadi apa? Kurma siji mbok colong, nyolong tak e tanggamu siji. Kumpul bojo dadi anake kaya ngono kuwi. Lah nek miliaran sing mbok colong tak e rakyat iki kira-kira dadi apa anakmu? Demit. Angel dron arep dadi wong waras. Itu tadi. Subhanallah. Orang nek makan yang halal anak-anaknya itu insyaallah isone melek moto sunatun ngono ki lain. Melek motone ya hanana ya hanana. Aku Walau itu, walaupun lo beb, saya itu punya anak, wong saya ini juga minta sama rentenir beb. Saya ini utang sama rentenir, tapi anakku bisa selawatan. Itu proses untuk jadi waras. Modelnya apa? Bapak karo mbok iki diproses karo anaknya Pak mbok mandek kok sing jupuk karo dit karo rentenir. Beb kalau saya itu tidak utang sama rentenir tidak bisa kerja Siapa bilang. Wong kowe biyen yo melek motor saka ning donya cenger iki ya orang kerja duit duwe duit duwe pampers. Ada anak bayi gitu kerja neng lewer apa neng gen kafur ini orangnya. enak. Yang kerja itu tuwek dua Bayi umur satu bulan kerja di kafur, tidak ada. Tapi open-opene bayi sapa sing jamin? Allah. Klambine, pamperse bayi itu tidak pernah kerja tapi dapat terus. Iya be gara-gara duwe wong tua. Lah misalnya ndak punya orang tua tetep lo bayi dibuang di kalen dijupuk diopeni. Lah meneng kita dibuang ning kalen bayi. Langsung sama orang ditemu, siapa yang ingin mengopeni, mengopeni bahasa Indonesia nih. Mengopeni merawat, merawat akhirnya tukokke kok ke lebayi orang-orang kerja jaminan klambine enak wisan luar biasa kaya ngono uno. lagi anak-anak yang hasil-hasil sol er, halal metune anak soleh soleha terus habis itu dikatakan pula bercahaya spermanya maksudnya nutfah air mani yang keluar dari tubuh kita itu cahaya ora campur setan karena apa orang yang makan halal itu kalau kumpul karo bojone ya nganggo aturan. Nganggo donga, nganggo bismillah barang ora kaya jaran. Di antaranya kata Zainal Ali bin Abi Thalib, wong sing mangan halal kuwi di antaranya sidik marah, sedikit marahnya. Orang ngomel terus, wong nek halal iki alhamdulillah. Mas, Dek wingi niku kula eh, jenengan ngene-ngene ngeneke kalih tiyang. Alhamdulillah. Masyaallah ki wong apik. Padahal dibisui lho kuwi. Lah kok wong apik pripun? Lah nek kono ora misuh aku berarti ora dadi wong waras no. Saya ini bisa tahu warasnya saya gara-gara banyak orang yang iri dari dengan saya. Gitu. Kalau orang ndak iri sama saya mau ngapain nyanjung aku, aku jadi wong ora waras. Justru enek wong sing iri, justru enek sing ngelek-ngelek, justru enek wong sing larani, itu saya jadi wong waras. Sebab aku nek sabar, ngono lho. Nek orang sabar padha edane. Paham? Jadi orang itu kalau mau tahu dirinya itu waras kudu diuji sih. Lah sing nguji kuwi terima kasih, alhamdulillah drun. Kowe iki nguji aku luar biasa. Mudah-mudahan jenengan angsal ganjaran mendapatkan ridho dari Allah karena Anda ini menguji sabar saya. Anda menguji saya iki aja kanthi dadi wong sing rumangsan. Ngoten lho. Dadi ngono kuwi. Sing Ali bin Abi Thalib carilah orang-orang yang mencaci kamu, bukan terus golek-golek lho ya. Kalau orang yang mencaci kamu, orang yang ngelek-ngelek kamu itu adalah guru kamu. Bukan guru kamu wong sing nyanjung-nyanjung ini sing nyanjung-nyanjung malah jerumuske kadang. Jelas koruptor al-mukarram yang mulia bapak padan bar kecekeli maling lah kok orang sah gua al mukarram al mukarram nggih kok <laughs> nyanjeng-nyanjeng malah justru kamu ini kamu inilah itulah guru kamu iki wong sing apik kaya ngono golek wong kaya ngono kula akeh dikatakan pula orang-orang yang makan halal lembut hatinya lembut hatinya itu apa pemaaf Misalnya istri ada anu sithik, ya Mbak wis tak maafke Mbak. Mudah-mudahan nanti jangan lagi ya Mbak ya. Ngono kuwi. Begitu pula istri kepada suami, Mas, saya maafkan. Mudah-mudahan nanti jangan lagi ya Mas. Tetap ya Mas sayang sama aku. Ini lembut banget. Wong mesra kaya ngono kuwi uripe nikmat. Tapi nek ning jero omah kuwi ngamukan kabeh. Sing lanang misalnya telat apa nek pengajian kaya ngene iki wong lanange ora melu. Sing mangkat ibunya, istrinya aja. Lanangin cik dulu. Rotok keset soalnya. sholat subuh ya sholat tangan ini ngamuk malah. Si bujuki ki rodok aneh. Wis nangeni orang tangi-tangi malah ditinggal pengajian. Mau mulai tekan omah wis sini ini, Iya. Sekon Pengajian kok lambe siapa sih ngongkon? Lah itu akhirnya jadi salah. Endi wedangku? Endi anuku? Kowe mau sak gugahi lho Mas. Sapa sing ngongkon gugahi? Ora butuh digugahi sing penting sarapanku, pengajian-pengajian kuping kuwi bosok ngono lho. Astagfirullahalazim. Lah kuwi gara-gara sapa ngomele kaya ngono? Gara-gara wong wedok sing ora perhatian. Walaupun wong lanange kaya sodron ngono kuwi, tetep wong wedok kuwi hormatana wong lanang sapa ngerti engko dadi wong lanang sing ngati, ngono wae to. Wong lanang iki memang angel, Bu. Wes padha karo sing ngomong. Sulit. Engko bengi gayane khoyi rapi ngono. Ana karepe soal iku. Kene ditangeni subuh niku Mas, ya wis jam 4 punjul 15 menit. Ya wis ben subuh urung tak kok. Engko sik. Ya terus ditangeni engko tangen ana jam 6 kurang seperempat. Ya wis entek subuh. Sapa sing ngomong? Wis jokake ngomong turu aku Aku tak turu sik. <laughs> Lah iki ne padahal maksude gendang tangi tangiyo, Mas tak cepake wedang, tak cepake sarapan, aku tak lunga pengajian ning karfur. Maksude ngono kuwi. Lah arep ngomong langsung dalam keadaan tidur wedi. Turuneh malah didongake ya Allah Gusti, mudah-mudahan angler nganti jam 8 ora usah tangi. Wedok saiki nggih tetep wajib ngurusi bojo, Nduk. Bojo itu luar biasa. Lah nek ngono wong wedok iki kalahan. Justru wong wedok sing ngalah engko insyaallah bojone dadi bojo yang luar biasa. Tapi nek bojone ngeyel wedoke padha ngeyel akhirnya ya padha sinetron kuwi. Sinetron iki ketoke apik tapi ning jaba padu. Nggih. Banyak ini dikatakan sedikit marah. Lembut hatinya. Ya wong sing halal iki halus lembut tadi. Dan sedikit dosanya. Wong nek mangan halal iki dosane iki sithik. Kalau tidak punya dosa itu tidak ada kabeh menung sore dua dosa. Masalah banyak dan sedikitnya tergantung panganan gue mau. Wong nek halal panganan panganannya halal, Nih paling-paling apa? Metu sekomang lirik. Delalah ono wong arep ning Carrefour kuwi delalah kok ya klambine iki nyenengke tenan. Bungsu serba kurang. Iya. Ya kurang. sing kurang dawa kan <laughs> kurang pendek ngono kabeh kurang apa muene ketok keleke diunggahke ngene ketok apa macam-macam e lah luar biasa lah kita ini keluar dari rumah wong wedok numpak pit lambine koyo ngono enek nek wong wedok lambine koyo ngono kuwi kene ne separo entek sing isor ku ya modele muka banget numpak sepeda motor lanang saya iya heran iki genahe ke menungso tenan apa udu. Lah nek menungso tenan kaya ngono model iki arep apa? Lah kaya ngono ki numpak lanang lak begagah ngono ta. Begagah karo tulungene iki kene ora ya deg-degan ya. Metu saka omah kok perpandangane kaya ngono ki terus piye? Nek metu saka omah pemandangannya tuh orang wedok nganggo ruku arep ning masjid, lah kuwi nyenengke. Pandangannya bapak-bapak sepuh megang sejadah pergi ke masjid ini pandangan surga. Lah dosa itu mesti ada orang ketang metuin terus enek sing nyapu-nyapu ning arep omahku ya ora kelamben. Ibu-ibu ning pengajian iki rapi banget wayu-wayu kaya ngono. jam jambret wayune tok. Nah, tapi mulai pengajian deloken kok sesuk para omahe dhewe-dhewe. Jam 5 isuk wis diodok ning ngono ki nyabuti rumput karo ngene iki ora kelamben genang ya. Lha iki sing iki pengajian tok nggih lah kok terus dilalah ketokane Habib Syah lewat. Assalamualaikum. Astagfirullah Habib Syah. Sing ditutupi iki al mukau. Padahal sing buka iki kabeh. Mestine tutup pengisor karo anane kok malah rayune sing ditutupi. Astagfirullah Habib Syah. Astagfirullah Habib Syah kok jebeti kan Habib Syah. Habib Syah seneng nonton ngono. Kowe wedi karo sing kuwasa ngono lho, Duk. Duk, wedi karo sing kuwasa. Allah itu murka karo wong-wong sing kaya ngene-ngene iki. Ya, hati-hati iki halal. Sithik dosane wong nek halal-halal. Sithik dosane ning omah ya dadi apik. Menolak satu dirham uang yang haram dikatakan akhir daripada hadis itu menolak uang harta yang haram lebih utama satu dirham istilahnya satu rupiah duit haram buat tolak itu lebih utama daripada h empat ribu haji yang diterima ya balik ke duit serupiah hasil haram itu lebih bagus dari empat ribu haji yang diterima rungok nonah ini mengembalikan satu rupiah duit hasil haram itu lebih bagus dari ribu haji diterima. Bayang no, haji apa yang petang ewu, tahun birong ini. Wong saya ki haji daftar saya saiki mangkatnya tahun 2020. 2025 pemerintah kita delok-delok ki rada sugih dhewe ki. Uang tiga sekarang naik toh, setorannya kudu 30 juta disimpan sampai 10 tahun neng bank untuk untuk debt piro kuwi. Triliunan kuwi. DT iki DT sapa Pemerintah ora mudeng. 30 juta kon daftar bayar sik. Ini permainan-permainan kayak gini ini banyak. Uang itu nanti dipakai apa? Dana pribadi umat umat desopo Orang mbok balik ke, kalau kamu itu dana-dana itu kamu pakai untuk kesejahteraan haji. Di sana dapat penginapan dekat sama Ka'bah, dapat tempat yang bagus, dapat tempat yang resik, tempat yang anu, monggo. Duitnya mbok kekep tolong 10 tahun, 15 tahun neng kono padha wae cek mlaku. Perjalanan 2 kilo, ngenteni bis kangelan, arep mangkat kaya kere-kere sing mangkat mi. Mangkat kaya kere-kere sing mangkat kepet-kepet ngono. Ayo sini sini. Lah kok merintah-merintah haji kaya anu. Diatur ya kudu pinter wong-wong haji ini yang berangkat juga harus yang pinter-pinter. Ojo ngeyel-ngeyel juga. Dan pemerintahan kita ini juga Masya Allah saya berdoa mudah-mudahan rodok ditegesi tetap ngene. Wong harap mangkat haji daftar 30 juta kudu mangan sik apa kudu setor sih untuk sit tahun 2025. Oh, ya. Selak kabahin tek. Lah iya, tahun kok entek piye to, Lah iya, terus piye? Umur 60 tahun tahun 2025 ya Mbak, orang sah daftar baik, lo menurut akal ki model-model koyong ini iki paling 5 tahun 10 tahun neh dud. lo yang ngaku akal tok lo akal lo tapi ini ketentuan Allah kan tidak tahu. Itu daftar sampai 2025 bayar 30 juta sih. Itu gaya-gayane. Saya tuh masih bingung sampai sekarang harta ini duit ini di mana. Menurut orang katanya itu silahkan dicek di bank ada. Lah ngopo didokok neng kono wae. Mungkin kita ini bisa didata yang bagus dengan sistem apa saya tidak tahu, mungkin buat mereka lebih paham. Duit 30 juta ki ya aja didokok kono sik kok. Wong 10 tahun aku sapa ngerti sesuk bayar listrik ranti duit duitku cek neng kono. 30 juta ki terus piye? Lah nek ora gelem jaluan nanti aku rendok mangkat iku ngono neh Jadi masya Allah mengembalikan satu dirham Ojo bingung makan haji nih, Kalau jenengan masih berbuat haram. Balik no haram-haram ke kabeh, jenengan koyo haji petangewu, ewu. Ditompo, orang haji yang tidak ditompo. Haji ini kan belum tentu ditompo atau orang yang mangkat-mangkat duit, Enak sih mangkat ning konon rencananya cuma mencari titel H. Nek orang golek titel H ning gonku tak ha H. Lah Lu ada lho wong sing kisinan delele wis bayar ora sida mangkat ning Jakarta petang puluh dina. Mulai kita sih ditulis sih. <laughs> Dadalah ngono. Ora mangkat. Lah kok lucu to ya. Gara-gara kepingin itu hai dadak bayar puluh Neng gonku gratis tak tulis H. Haji sapa kepingin dadi haji. Ya, orang ini nek kepingin-kepingin nggon kuwi tak aneh. Kepingin jadi habib tak kayak jadi habib mana baik? Kepingin jadi ulama gede tak itu titel ulama gede mana baik? Bangsa bagi-bagian ini saya enteng. Kan apa-apa saya agak mengembalikan satu haram lah satu dirham yang haram lebih utama 40 daripada 4000 haji. Ini pokok di zaman ini haram itu dianggapnya enteng. Di zaman ini haram itu dianggapnya mudah. Jadi orang berbuat haram itu biasa. Meskipun biasa, Bib. Enak bang itu yang lecit. enak lagi bang apa nek? Bangsa sing edan-edanan di pasar-pasar lho. Gawane notes cilik. Wis katoke jin jin nglotrok kabeh ngono sing gawa kene. Anu Bu, kan mboten setor. Wah, setor. Utang 10.000 lima ratus. Iki sing ngutang bodho, sing utangi luwe bodho. Sing utangi super bodoh. Ngopo utang karo wong-wong kaya ngono? Jangan sekali lagi saya minta tolong, ayo makanlah barang yang halal supaya semua yang kita inginkan dapat. Hati lemah lembut, jarang marah dan insya Allah doa diterima. Kewibawaan itu timbul, anak-anaknya jadi anak soleh solehah dan selalu menjadi tempat-tempat insya Allah orang selalu menjadikan apa mudah gampang menangis dikarenakan takut kepada Allah dan Rasulnya takut kepada Allah atas siksa-siksanya dan berharap kepada Allah melalui Rasulnya dengan kemurahan-kemurahan Allah itu itu orang-orang yang mendapatkan yang halal saya yakin kita-kita ini tidak lepas daripada hal-hal yang haram mari dari saat ini kita meningkatkan iman dan takwa dengan niat tujuan untuk menyingkirkan semua yang haram. Yang ada hanya yang halal. Terus halal. Halal dengan cara yang baik. Halal mendapatkannya dengan yang baik. Dan hasilnya pun juga halal. Di samping itu orang yang melakukan halal gampang diajak ibadah. Orang yang memakan harta yang halal gampang diajak untuk ibadah. Solat itu dikatakan sah. Ya, kalau semuanya itu tertutup menurut aturan daripada aturan ahli fikih. Tapi kalau tasawuf nek klambimu hasil klambi haram, salatmu yo Kalau sikih yang penting menutup aurat cukup tutupan. Tapi nek hasil klambimu ki hasil nyolongan, salatmu tetap yo sah Di tasawuf, Tapi makanya orang kalau ngelakoni fikih orang nek tasawuf itu ya rotok ruwet. Jadi harus digandeng. Tadi nyolong neng Carrefour mlebu neng kono nyolong permen langsung di ngene mulih sholat ora sah salatmu kuwi bar nyolong kuwi klambimu eh pangananmu kaya ngono orang ora tahu tetep harus halal aduh deh aku ki biyen sok nyolong kita bojoku tak colongi terus sing wedok-wedok kuwi ya saiki tobat pulang sampai rumah bojo rangkulen mas aku cinta padamu mas ngono sih sumprit mas sumprit cinta Maafkan ya mas salah-salahku semua Mungkin aku pernah mengambil sesuatu Wong lanang mbok ngono iki langsung tek tek tek Oh iya iya iya iya iya saya maafkan kamu saya maafkan kamu adalah istriku yang kucintai yang amat kucintai lebih cantik daripada ngerco gladak lah misale lebih cantik masuk kalau liyane ya ya rada ora pantes ngene ya nek ngerco gladak insyaallah ya Ya orang bandingi karo rejo ndak. Saya yakin setiap mar'atun solehah pasti dia cantik, pasti. Tidak mungkin tidak. Tidak ada mar'atun solehah yang tidak cantik. Sak ayu-ayune Miss University apa Miss Universe apa kuwi? Miss-miss kuwi. Itu tetap ayu wong pabelan jan. Sebab lho telan ayu-ayune kaya ngene iki. Anak buah Pak Yohanes ora ayu-ayu ngene. Ayu-ayu kabeh ngene iki. Karena Di wajahnya itu ada bekas air wudhu. Di wajahnya itu ada bekas hati apa doa-doa yang masya Allah. Lalu wong-wong kuwi ayu ki paling ger 10 tahun, 15 tahun bisa melantara orang nek sing nyedhaki. Wis apa kucing ya wegah. Meong ngono ta. Wegah uang wong-wong. Ya ibu-ibu, kita lanjut ke sidah. Iki rada adem, Masya Allah mau ya grimis sithik. Di sini rada iki mungkin ya gara-gara pertama ya. Jadi pernah iki rotok dikai sing rada redup pena, Metu buah barang ning ngene neng neng Solo baru orang ini. <laughs> Ayo kono cedang nggon hidayah kono neh ya masyaallah. Masone ya, ini bagus ini bagus ini. Perlu dilestarikan. <laughs> Alang geragas kepet. Ya memang geragas menungso orang geragas sudah dadi menungso, menungso e rakus. Wah, gue panganan panganan dipanganane wong ya, panganan juga kok yang rakus. Ya. Tapi alhamdulillah kan yang cipacim, karena penonton nonton tok. Ini asli loh. ini asli. loh asli tenang. Lah kira kira iki tiruannya. Bismillah. Ben ora Oh. seudan aja seudan seudan Bukan. Simbah kita sana seneng betul. Di sini alhamdulillah saya ingat bahwa di Pabilan ini daerah sini kata Surau ini dulu guru kita Mbah Mas'ud Kapalan Alhamdulillah. Terus ada para kiai-kiai yang lain saya agak lupa namanya. Yang di daerah sini, daerah Kartosuro sini saya seling dulu menghadiri tempat-tempat mereka. Kelihatannya ada Kiai Maksum juga. Almarhum dulu Kiai Maksum kelihatannya. Siapa? Yang di sini siapa namanya dulu? Ada Almarhum sudah tua, tua betul waktu itu saya sempat menghadiri saya agak lupa. Masya Allah kita doa-doakan beliau-beliau. Yang saat ini saya yakin beliau pasti. Karena acara ini berkat beliau-beliau juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur-kubur beliau taman dari taman surga. Dan keluarganya dijaga dari fitnah di dunia wal akhirah bisiril fatihah. Yang lagi sakit siapapun, yang sakit Ibu Sanmi, dan siapapun dari keluarga kita, jamaah kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin muslimat, dan semua pegawai-pegawai Carrefour yang keluarganya sakit atau yang lagi sakit diberi kesehatan dan kesembuhan sempurna bisidil Fatihah. Mudah-mudahan yang menjadi hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia diberi kemudahan oleh Allah, hajat akhirat diampuni dosa-dosanya kita oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan semua tubuh-tubuh kita, diri-diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang haram yang ada ke depan insya Allah kita selalu mendapatkan harta dan perbuatan-perbuatan kita semua perbuatan yang halal yang hingga Allah memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan, menjauhi semua bentuk kemaksiatan, hingga Allah menjadikan hati kita hati yang lemah lembut, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita diri yang selalu menerima, diri yang selalu ridho atas semua ketentuan-ketentuan Allah. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah anak-anak yang dapat mendapatkan ilmu dengan mudah, mengamalkan ilmu dengan mudah, memahami ilmu dengan mudah, kumpul bersama ulama al Semoga Allah menghilangkan sifat iri, dengki, rakus, hasut, sombong di antara kita. Semoga Allah menjaga para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tokoh-tokoh masyarakat kita dari semua bentuk musibah, bencana dan bala dan semoga Allah mengangkat semua bentuk bencana dan musibah serta bala yang ada di negeri ini. Ya Rabb ya Allah dengan perjumpaan ini, perkumpulan ini, majlis ini kami berharap Jadikan kami termasuk hamba-hamba pilihanmu Hamba-hamba yang selalu mendapatkan keridoanmu Hamba-hamba yang selalu dapat menjalankan perintahmu Hamba-hamba yang selalu dapat menjauhi semua larangan-laranganmu Hamba-hamba yang selalu mendapatkan keridoan darimu dan kekasihmu Muhammad Hamba-hamba yang diridukan Rasulullah Hamba-hamba yang dikasihi Rasulullah Hamba-hamba yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Hamba-hamba yang selalu kelak ya Rabb ya Allah Selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah ya Rahman ya Rahim Jadikan tempat kami ini, carrefour kami ini Ya Rabb menjadi tempat yang penuh dengan berkah Penuh dengan kebaikan Ya Arhamar Rahimin Jagalah semua karyawan dan karyawati Semua yang terlibat di dalamnya Dan begitu pula jagalah kami Ya Arhamar Rahimin rahimi dari segala macam perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kami ya arhamar rahimin ya rab perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan kami ke dalam lembah kemaksiatan dekatkan kami dengan orang-orang yang dekat kepadamu dan selalu mengingatkan kami di jalan yang dekat kepadamu Allahumma ya Allah Engkau adalah Tuhan kami tempat kami mengadu dan memasrahkan diri Allahumma ya rab sesungguhnya masalah dan masalah-masalah yang kami hadapi sangat banyak. Engkau mengetahui semua masalah-masalah kami. Engkau mengetahui semua kesulitan-kesulitan kami. Engkau mengetahui semua bentuk kegelisahan kami. Engkau mengetahui apa yang lagi kami alami. Engkau mengetahui ya Allah semua yang ada di dalam hati ini. Kami mohon ya Allah, Engkau Tuhan kami yang baik. Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha mengasihi hamba-hambanya. Di saat yang penuh dengan kegelisahan ini, Ya Rab, tiada yang dapat menenangkan kami kecuali Engkau. Engkau adalah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, pemilik kami. Kami adalah hambamu, tiada dapat kami merubah diri kami kecuali Engkau pula yang merubahnya. Tiada dapat kami merubah keadaan kami, keluarga kami, masyarakat kami kecuali Engkau pula yang merubahnya. Wahai pencipta kami, kami adalah ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau akan jadikan kami apapun kami menerima atas ketentuan-Mu. Kami hanya dapat berharap dan harapan kami ini ya Rob tidak dapat kami pastikan sebagai sesuatu yang akan merubah keadaan kami. Harapan kami ya Rob kami pasrahkan kepadamu. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ya Rob sesungguhnya doa-doa kami ini sebagai tanda bahwa kami tiada mampu untuk merubah diri Bagaimana kami merubah keluarga dan semua yang ada di sekitar kami. Doa yang kami lantunkan sebagai tanda hamba ini fakir di sisimu. Hamba fakir di sisimu. Tiada dapat dan tiada kekuasaan. Hamba bisa merubah diri hamba sendiri. Kecuali engkau pula yang akan merubahnya. Ya ilahi wa ya maliki. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Yang memiliki aku. Ya Allah, ya ilahi wa ya maliki. Anta ta'lam kaifa hali. Engkau mengetahui bagaimana keadaan diri kami Bagaimana keadaan saudara-saudara kami Bagaimana keadaan ya Allah ya Allah anak cucu kami Bagaimana keadaan jamaah ahbabul mustafa kami Bagaimana keadaan jamaah-jamaah hidayah kami Bagaimana keadaan jamaah-jamaah jamurah kami Bagaimana keadaan jamaah yang hadir di pagi hari ini Dan yang mendengarkan acara ini Semua mempunyai permasalahan Ya Allah yang sama sangat baik Ya Allah yang sangat sayang Ya Allah yang sangat yar Ya Allah yang sangat memperhatikan hambanya Di saat-saat seperti ini Ya Allah kami membutuhkan pertolonganmu Tolonglah kami Ya Allah Bantulah kami Ya Allah Untuk kami menjadi hamba yang baik Untuk kami menjadi hamba yang baik Yang dapat menjalankan semua kebaikan يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين يا الله يا الله هيك kekasih kami Kami adalah hamba-hambamu yang dapat berharap dan selalu berharap dan yakin dengan harapan kami. Engkau pasti akan mengabulkan doa-doa kami. Engkau pasti akan menerima doa-doa kami. Engkau pasti akan mendengar doa-doa kami. Karena engkau pula yang memerintahkan kami untuk kami berdoa. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idha da'ani. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Kami saat ini berdoa ha, Nahnu nan'uka kama amartana Disinilah kami berdoa Sebagaimana perintahmu untuk kami berdoa Ya Rabb Astajib lana kama wa'adana Pakabulkanlah Ya Rabb doa-doa ini Sebagaimana engkau telah menjanjikan untuk menggambulkan doa kami. Udu'uni astajib lakum. Ha nahnu nal'uk ya Allah. Inilah tangan-tangan kami ya Rab mengadah menengadah di pintu rahmatmu. Masukkan kami di dalam pintu rahmatmu. Masukkan kami di dalam pintu ampunanmu. Masukkan kami di dalam pintu ridamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Arhamar Rahimin Sepulang kami dari tempat ini nanti Kami berharap semua hajat telah kau kabulkan Semua kesulitan telah kau mudahkan Semua permasalahan telah kau selesaikan Semua bentuk penyakit telah kau sembuhkan Semua hutang-hutang yang berhubungan dengan rentan Berhubungan dengan riba Kami mohon telah kau selesaikan Ya Allah Jangan satu pun jamaah kami yang lagi bermasalah dengan hutang Jadikan mereka semua ya Allah kaya dan mudah dalam mencari rezeki, mudah dalam bekerja, mudah dalam mengamalkan ya Rob amal-amal yang baik hingga mereka dapat mendapatkan rezeki yang halal dan baik dengan cara yang baik ya Alhamdulillah. Jauhkan kami dan semua jamaah kami dari perbuatan-perbuatan riba ya Alhamdulillah dan perbuatan maksiat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah. Wa adina al وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين Ya رب ya apapun yang diniatkan dan dihajatkan oleh seluruh karyawan dan karyawati Karfur yang ada di pavilion ini dan di manapun mereka berada Ya Rabb kabulkan segera di Sirril Fatihah صلاتهم بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاتهم بالسلام المبين بالسلام المبين في نقطة التعيين يا غرامي صليت بالسلام المبين لنقطة التعيين يا صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا رسول الله يا ذوي الجميل ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجميل ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لم تزل كم يمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل عليك كم إليك صلاة السلام ذات صفات يا ذات صفات العالية قائم بالبناء أريده الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله إلا الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله عجيب ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين تمامي صلوا عليه وسلموا يا يقبلنا يوم زحامي ظهر الدين رؤيا بنور النبي أحمد ظهر دين رؤيا بنور النبي أحمد يا هلالا بمحمد ذلك الفضل من الله 7 lebih 8 lebih 10 menit jam pabelan jam solo beda karena pabelan terpaut satu jam jam 7 lebih 10 saya kira cukup insya Allah ini sebagai pembuka ibu-ibu bapak-bapak doakan doakan semuanya Carrefour sini Carrefour sana dimanapun Carrefour karena memfasilitasi kegiatan yang baik seperti ini insya Allah akan mendapatkan kebaikan semua Begitu pula seluruh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, semuanya didoakan supaya mereka bisa menjalankan amanat dengan baik. Semoga semua yang ada ini, yang hadir dan yang mendengarkan acara ini, selalu mendapatkan semua bentuk kebaikan. Yang ada hanya baik, yang tidak baik semuanya nyingkir. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan Ahad Wage yang akan datang. Insya Allah kalau saya logar saya datang. Kalau tidak longgar ya nanti diwakilkan yang lain insyaallah. Wal afu terima kasih Pak Yohanes yang telah memberi tempat untuk kita ini dan memfasilitasi acara ini. Insyaallah semuanya apa yang menjadi keinginan Pak Yohanes dan karyawan-karyawati Carrefour ini Allah juga meridhoi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan insyaallah Allah juga akan mengabulkannya. Amin. Sekali lagi minta maaf seandainya ada ucapan atau tingkah laku yang kurang baik. Kejumpa kan lagi insyaAllah di dunia dan di akhirat nanti kita selalu berjumpa dalam keadaan yang baik bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bi ghairi hisab. Wal aku warahmatullahi wabarakatuh.